Kalau orang ketika memfonis landasannya, poin-poinnya, pasal-pasalnya, item-itemnya tidak berdasarkan kepada ayat Allah dan hadis Rasul, pasti tidak akan adil. Adilnya menurut hawa nafsu, bukan menurut Rabbul Alamin, bukan menurut pencipta semesta alam ini, tetapi itu adalah disebutnya pasti dengan kezaliman. Disebut di sini jaur wa zulm kezoliman dan aniaya itu yang pasti akan terjadi jamaah jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala hindari jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu itu selain hukum Allah selain Al-Quran selain sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hawa nafsu begitu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita wahdharhum ayyaftinuka am anzalallahu ilaik hati-hati kalian jangan tergiur kalian jangan tertipu kalian jangan terbuai kalian jangan simpatik terhadap perkara yang bukan berasal dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'in tawallau jika mereka tetap berpaling disuruh berhukum pada hukum Allah tetap berpaling disuruh untuk mengacu kepada Al-Quran dan hadis tetap saja menjadikan hawa nafsu sebagai titik tolak dan acuan disuruh untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan di dalam menggali dan memfonis perkara agar adil tetap saja mereka menjadikan akal pikiran, filsafat dan hawa nafsu sebagai rujukan maka kata Allah SWT nanti Allah akan timpakan kepada mereka bala ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim Allah akan timpakan musibah kepada mereka akibat dosa yang mereka perbuat itu sayangnya memang jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kata Allah di akhir ayat ini wa inna katsiran minan nasi lafasiqun Kebanyakan dari manusia itu walaupun dia ngakunya muslim, walaupun dia ngakunya hamba Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kebanyakan manusia itu fasik. Terserah. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin termasuk mayoritas atau minoritas? Kata Allah mayoritas manusia itu fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia itu fasik. Apa yang dimaksud dengan fasik? Fasik itu artinya adalah khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan yang semestinya. Harusnya taat dia maksiat. Harusnya menjadikan wahyu sebagai acuan, dia menjadikan hawa nafsu sebagai tuntutan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ketiga yang saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini Allah menjas memfonis bahwa selain hukum Allah selain Al-Quran selain sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain wahyu itu adalah kebodohan kenapa demikian Allah berfirman kata Allah dalam bentuk pertanyaan yang tidak perlu dengan jawaban apa hukmul jahiliyati yabghun begitu kata Allah apakah hukum jahiliyah yang mereka cari Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cenderungi? Begitu Allah bertanya. Lalu kata Allah, "Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Hukum siapa lagi kata Allah? Yang lebih baik dari hukum Allah jika mereka yakin Demikian jelas yang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, kalau orang cenderung kepada hukum jahiliyah, berarti orang itu tidak yakin. Tidak yakin itu maksudnya adalah ragu. Ragu dalam akidah, ragu dalam menjadikan Islam sebagai pedoman adalah kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada di antara kita yang ragu akan kebenaran Al-Qur'an akan kebenaran sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kebenaran hukum Allah siapa yang ragu berarti dia tidak yakin orang yang tidak yakin di antara indikatornya adalah menjadikan hukum jahiliyah sebagai pedomannya jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu saya sampaikan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau adalah syaikh bahkan beliau adalah ahli tafsir di masa kini kitabnya bahkan ada yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah Aisyarut Tafasir beliau menyimpulkan tiga ayat ini dalam enam poin saya tidak akan terangkan tapi saya sampaikan poinnya saja kata beliau min hidayatil ayat di antara petunjuk, di antara pelajaran, di antara durus, ibrah yang harus kita ambil dari ayat ini antara lain satu wujubul hukmi fi kullil qadaya bil kitabi was sunnah ayat ini kata beliau menunjukkan bahwa muslim wajib hukumnya dalam menetapkan segala perkara harus menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman Kata beliau la yajuzu tahkimu ayatin ayati syari'atin au qanunin ghairil wahyil ilahi alkitab was sunnah. Kata beliau tidak boleh. Kata beliau ayat ini menunjukkan bahwa muslim dilarang untuk mengadukan perkaranya kepada syariat, kepada hukum, kepada perundangan yang bukan wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah kaidah yang harus kita ambil seharusnya muslim tidak boleh apabila punya masalah punya sengketa mengadukan kepada hukum di luar Al-Quran dan sunnah ketiga at-tahzir min ittiba'i ahwa'in nas khasyatal idlali anil haq kata beliau ini merupakan kewaspadaan hati-hati kaum muslimin hindari kata beliau hai kaum muslimin jangan ikuti hawa nafsu manusia karena kalau itu dilakukan maka akan menjadikan kalian menjadi sesat dari jalan yang benar keempat kata beliau bayanul hikmah min ikhtilafi syara'i wa huwa dalam ayat-ayat ini juga terdapat penjelasan tentang hikmah kenapa terjadi perselisihan antara syariat yang satu dan yang lain dan itu adalah menjadi ujian bagi kita kelima aksarul masaib fid dunya natijatu ba'diz zunub kata beliau bahwa kebanyakan musibah yang Allah turunkan di dunia ini adalah akibat bahwa manusia melakukan dosa terakhir kata beliau hukmu asy-syar'iyyah al-islamiyah ahsan al-ahkam adlan wa rahmatan keenam beliau tutup bahwa kata beliau tidak ada selain syariat Islam bahwa syariat Islam itu adalah hukum yang paling baik dari sisi keadilan maupun dari sisi rahmah kasih sayang jadi kalau orang mau mengatakan mana yang baik yang baik adalah ada pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala mana hukum yang memperhatikan kasih sayang yang hakiki kepada manusia dan kemanusiaan jawabannya adalah al-Islam dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui, yang harus kita renungkan, yang harus kita introspeksi sejauh mana kita kaum muslimin pasrah terhadap hukum Allah bahwa kita menjadikan hukum Allah sebagai pedoman dan tidak menjadikan selain hukum Allah Subhanahu wa taala menjadi perkara yang bukan menjadi pedoman. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita hidayah dan taufik. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa bima fi min al-ayati wa hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ayuhal muslimun sebagai kesimpulan penegas pengingat terhadap khutbah yang saya sampaikan yang pertama saya ingatkan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hadis ini terdapat dalam hadis Arba'in Nawawiyah kalau kita mempelajari dan menghafalnya al An-Nawawi membawakan hadis ini dan hadis ini berasal daripada Abdullah bin Amr bin Al-As kata beliau hadis ini Hasanun Sahih kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari hadis ini Rijaluhu Siqat perawinya terpercaya jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT kesimpulan hadis ini yang harus kita tancapkan kepada diri kita dan lubuk hati kita yang paling dalam kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman seseorang dari kalian jamaah jemaah dirahmati Allah SWT Kata Rasul tidak beriman Seorang dari kalian Hatta yakuna hawahu Sehingga kalau dia ingin menjadikan dia orang beriman Hawa nafsunya Menjadi mengikuti Ajaran yang aku bawa Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jika seseorang ingin disebut mukmin Atau dengan kata lain syarat seseorang masuk ke dalam lingkaran dan komunitas mukmin adalah dia harus menjadikan hawa nafsunya tunduk, ikut, patuh, pasrah kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawakan oleh beliau, yang telah disampaikan oleh para sahabat, yang telah tertera dan kita bisa cari dan kita pelajari dalam kitab-kitab para ulama. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini jangan ada yang keberatan dengan hukum Allah karena hukum Allah adalah identik dengan keadilan.